Demikian juga penabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga beriman kepada para malaikat, kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Demikian juga bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Demikian juga larangan seseorang untuk berdebat di dalam agama. Demikian juga berdalam-dalam tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir tentang pembahasan al-kabair atau dosa-dosa besar. Bahwa pendapat Ahlussunnah wal Jamaah melakukan dosa besar maka tidak kekal di dalam neraka. Demikian juga bahwa keimanan seorang itu, keimanan mereka berbeda-beda, menyelisih pendapat orang-orang murjiah. Dan terlalu lewat pembahasan yang demikian. Berikutnya akan dibicarakan tentang sholat <clears throat> di belakang orang yang fajir melakukan kemaksiatan dari para pemimpin ataupun secara umum dari imam yang mereka itu melakukan kemaksiatan. Maka di sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk seorang sholat di belakang mereka para imam baik dia itu imam yang baik ataupun fajir yang melakukan kemaksiatan demikian juga menyolatkan mereka ketika mereka meninggal qala ta'ala wa nara khalfa kulli barrin wa fajirin dan kami berpendapat ini kami melihat di sini kami berpendapat dan itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah maka disebutkan itu sepakat para sahabat yakni salat di belakang setiap orang yang baik wal bakhuli birrin birrin ya orang yang baik wa fajirin ataupun orang yang fajir orang yang melakukan kemaksiatan min ahlul kiblah dari orang ahlul kiblah yang sholat menghadap arah kiblat yang dia itu muslim maka di sini termasuk akidah kita untuk kita sholat di belakang imam yang dia itu baik ataupun yang melakukan kemaksiatan selama mereka adalah ahlul kiblah tidak sampai melakukan kebitahan yang mengeluarkan dia dari keimanan. Mengeluarkan dia dari Islam. Seperti mempunyai keyakinan-keyakinan yang menyelisihi rukun Islam ataupun rukun iman. Demikian juga melakukan kebitahan yang dia itu kebitahan sampai mukafirah keluar dari agama Islam. Maka seperti ini tidak surat di belakang mereka. Tapi selama mereka adalah ahlul kiblah, ahlul kiblah Nanti yang dicontohkan sholat seperti ya Abdul bin Umar Anhuma di belakang pemimpin yang dolim Hajat bin Yusuf. Demikian juga yang lainnya. Maka seperti ini adalah kita sunnah wal jamaah. Untuk seorang sholat di belakang mereka. Bukan berarti meridhoi kemaksiatan mereka. Tapi demikianlah contoh mereka para sahabat untuk kemudian taat kepada para pemimpin selama mereka memerintahkan kepada kebaikan dan tidak taat ketika mereka yakni memerintahkan kepada kejelekan. Walaman mata minum Kemudian sebutkan oleh Al-Imam Al-Tahawi demikian juga menyolatkan terhadap man mata minhum, orang yang meninggal di kalangan mereka ini tadi. Allah Taala ini berkata di sini Al-Imam Ibn Abil Is yang Allah Ta'ala beliau membawakan beberapa hadis tetapi beberapa hadis yang dibawa oleh beliau adalah hadis yang dhaif. Babi Sahih Bukhari ini kita bawakan apa yang sahih yang dibawakan oleh Al Imam Ibnu Abil Is dibawakan oleh Imam Al Bukhari kejadian ini. Dalam Sahih Bukhari Ana Abdullah bin Umar, semuanya Abdullah bin Umar radhiyallahu Anhuma, karena yusalli fal fal Hajjaj bin Yusuf. Adalah beliau sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Adapun lafaz yang jelas ya bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu dan beliau adalah termasuk sahabat yang berusaha untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga perbuatan beliau ini diperhatikan oleh para tabiin karena beliau berusaha untuk mencocoki apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun lafaz bahwa beliau sholat di belakang Hajjat bin Yusuf, yang tasrih penyebutan bahwa beliau sholat langsung di belakang Hajat bin Yusuf maka dibicarakan. Tetapi kesimpulannya memang benar beliau sholat di belakang Hajat bin Yusuf. Adapun di sini Imam Ibn Abil Isma menyebutkan ya apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam soalnya bahwa Abdullah bin Umar boleh sholat di belakang Hajat bin Yusuf. Kalau kita perhatikan di lafaz yang yang sebenarnya di dalam Sahih Bukhari, yakni nomor 1660 disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya An Salim dari Salim ya Salim yaitu anaknya Abdul bin Umar radhiyallahu Ya sekarang ini kita sedang bicarakan bahwa dulu para sahabat mereka sholat di belakang imam yang yang fajir, imam yang melakukan kemaksiatan. Bahkan Hajat bin Yusuf ini adalah seseorang yang membunuh dari para ulama di zamannya. Banyak membunuh para ulama, para tabi'in. Ketika mereka ya kaum muslimin butuh kepada para ulama waktu itu maka dia membunuh dari para ulama waktu itu tidak sesuai dengan pemikiran dia. Ya sampai disebutkan kalau kemudian dia memerintahkan seseorang masuk dari pintu A umpamanya kemudian dia masuk dari pintu B maka dibunuh. Nah, disebutkan juga ya Said bin Jubair disebutkan dia adalah yang terakhir ya yang dibunuh. Setelah itu dia berdoa, setelah itu dibunuh, ya Allah, la tusalid ala ahadin ba'di, jangan kau kuasakan ya seseorang setelah aku. Kemudian disebutkan Hajat bin Yusuf setelah itu meninggal. Ini orang yang sangat tajam sekali. Termasuk dari panglima perang yang ditunjuk oleh dari sebagian khalifah Bani Umayyah. Ya demikian. <clears throat> Ini Abdul Malik bin Marwan Demikian juga yang lainnya. Ya disebutkan oleh Salim anaknya Abdul bin Umar ini. Kata kata Abdul Malik ilal Hajjat. Abdul Malik bin Marwan waktu itu sebagai khalifah menulis surat kepada Hajjat bin Yusuf yang sangat tajam ini. Dialah yang membunuh Abdul bin Zubair radhiyallahu Ya dikepung Abdul bin Zubair waktu itu di di sekitar Ka'bah Masjidil Haram ya kemudian dibunuh dan digantung di di dekat Ka'bah. Maka disebutkan di sini Abdul Malik bin Marwan memerintahkan kepada Hajat karena waktu itu Abdul Malik sebagai pemimpin khalifah ala yukhalif Ibnu Umar untuk tidak menyelisih Abdul bin Umar mempunyai dia mempunyai penghormatan terhadap sahabat Abdul bin Umar yakni walaupun sangat bengis sekali sangat kejam tetapi menghormati Abdul bin Umar jadi dia memesankan kepada ya panglimanya ini Hajat untuk apa untuk tidak menyelisihi Abdul bin Umar fil haji ketika melakukan haji. Di sisi baiknya adalah itu. Dan memang terjadi perselisihan para ulama apakah sholat di belakang orang dalam ini hajat bin Yusuf ataukah tidak. Ya di kalangan salafus saleh jadi perselisihan. Yang benar adalah sholat di belakang mereka. Ya terhadap pemimpin-pemimpin yang yang ahli maksiat ini untuk sholat di belakang mereka. Maka Abdul Malik di sini merintahkan kepada Hajat untuk jangan menyelisih Abdul bin Umar. Apa yang dia katakan ikuti karena dia berusaha mencontoh Nabi SAW Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan pada ibnu Umar radhiallahu maka datang Abdul bin Umar radhiallahu radhiallahu wa nama aku dan aku bersamanya ini Salim anaknya ini. Yaum Arafah <clears throat> hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ketika orang wukuf di Arafah. Ini zalat asyamsu ketika matahari telah tergelincir di waktu siang sebelum waktu ya ketika waktu duhur ya ketika itulah seseorang untuk melakukan hukum di Arafah ketika matahari tergelincir sampai nanti apa subuh ya, masuk hari ke sepuluhnya disyaratkan seseorang ketika haji untuk hukum di Arafah berhenti di ya di, di Arafah ini ada Arafah walaupun sebentar maka ketika Abdul bin Umar ya bersama dengan hajat ini ketika matahari sudah tergelincir fasoha inda syaradiqil hajat maka dia pun berteriak di sisi apa kemah-kemahnya hajat atau tempat dia berteduh karena sangat panas sehingga di situ dibuat kemah dan semisalnya fakharaja walihi milhabatun muasfarah maka dia keluar bersama dengan dia itu pakaian yang ya berwarna kuning atau asfarah ya kuning-kuningan maka malaka ya Abu Abdurrahman. Maka Hajat pun mengatakan, kenapa engkau wahai Abu Abdurrahman? Ini Abdul bin Umar Abdul Karena sudah dipesani oleh khalifah untuk dia tidak menyelisih Abdul bin Umar, menghormati Abdul bin Umar. Padahal dia ini yang membantai siapa? Hajat bin Yusuf inilah yang membunuh Abdullah bin Zubair, sahabat juga. Wakala, maka dia mengatakan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, ingkun tak Sekarang berangkat kalau kamu ingin sunnah. Inilah sekarang berangkat. Ketika matahari mulai tergelincir di siang hari, di waktu duhur itu mulailah berangkat. Ya. Kalau engkau menginginkan sunnah Nabi, Qala hati sa'ah maka waktu seperti ini. Qala nam iya. Qala nih hatta ufi itu ala rosi. Tunggu sebentar sampai aku mengguyurkan air di kepalaku. Mungkin sangat panas misalnya itu. Semua akhruj kemudian aku kemudian aku akan keluar. lihat hatta kharajal hajat Kemudian dia pun turun ya sampai keluarnya hajat. Fasara baini wa bain nabi, Maka dia pun berjalan antara aku dan antara bapakku. Ini antara Salim anaknya Abdul bin Umar ya dan antara Abdul bin Umar. Ini hajat. Panglima perangnya ya mengikuti sahabat ini Abdul bin Umar. Pakul tuh maka anaknya mengatakan Salim ini mengatakan anaknya Abdul bin Umar, "In kunta turidu sunnah faksur kalau khutbah kalau kamu ingin mengikuti sunnah maka pendekkan khutbah itu pendekkan saja. Wajil wukuf segerakan untuk wukuf di Arafah. Fajalah yang tur Abdullah maka Hajat pun melihat kepada Abdullah bin Umar. Ini ini yang ngomong anaknya Abdullah bin Umar. Pala ra'a adalik dari Abdullah ketika Abdullah melihat demikian itu qala sadaqah dia mengatakan benar. Ya, ini ikuti. Ya ini, ini menunjukkan apa? Bahwa hajat Walaupun dolemnya demikian, dia masih menghormati Abdul bin Umar radhiyallahu tetapi penjelasan bahwa Abdullah bin Umar itu sholat di belakang Hajat bin Yusuf karena ini berkaitan dengan akidah akhirnya. Ya berkaitan dengan akidah. Apakah kemudian sholat di belakang orang yang ya pemimpin yang itu dolim? Ya, di dalam Sahih Bukhari tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah apa? Bahwa Abdullah bin Umar mencontohkan ini dan itu kan demikian. Tapi secara <clears throat> yang tampak pada pikiran kita kalau kemudian dalam hal haji ikut berarti sholat juga kan demikian ya oleh karena itu Syekh Albani pun beliau mengatakan ya yang menyebutkan bahwa apa aku tidak mendapati jelas bahwa kemudian Abdullah bin Umar itu sholat di belakang hajat bin Yusuf ya demikian <clears throat> yang beliau mengatakan walam ajidu Indahu hatal an. Aku nggak dapati lafadz yang menyebutkan bahwa Abdur bin Umar sholat di belakang hajat. Kan demikian. <clears throat> Tapi disebutkan pada oh, dalam Sahih Bukhari tadi tidak disebutkan secara pasti. Jadi ucapan Ibn Abil Is yang menyebutkan bahwa Abdur bin Umar sholat di belakang hajat bisa dikatakan salah. Kan demikian. Karena tidak ada lafadz di jelas Abdul bin Umar sholat di belakang dolim ini. Ya, kalau lah itu adalah jelas, misalnya apa? Selesai urusan kita kan demikian tapi tidak jelas. Tapi disebutkan di dalam riwayat yang lain <clears throat> oleh Ibnu Abi Syaibah di musonabnya buku yang tebal yang sangat besar sekali buku yang bagus ya seperti bukunya Al Imam Abdul Razak Musonab Abdul Razak sebutkan dengan ya sanad yang sahih ya dari Umar bin Hani Kalau beliau mengatakan saya itu Ibnu Umar aku menyaksikan Abdul bin Umar dia menunjukkan jelas bahwa untuk kita sholat di belakang ya pemimpin yang dolim ataupun orang yang ditunjuk oleh pemimpin yang dolim apalagi ketika apa sholat id mamanya demikian juga sholat-sholat jumat ya, di masjid-masjid ya dalam alhamdulillah kita walaupun bagaimanapun keadaannya pemimpin kita pemimpin yang muslim kan demikian walaupun ya mungkin mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan atau praktek-praktek yang kita anggap menyelisih Islam seperti pajak dan sebagainya kan, demikian karena mereka para ulama ahli fikih menyebutkan termasuk, termasuk jamalik ya upeti-upeti itu termasuk kedoliman juga termasuk kedoliman jalan yang lain yaitu dengan zakat dan semisalnya tapi demikian tidak sampai kemudian seseorang keluar dari apa keislaman sehingga dari sinilah kita apa sholat di belakang mereka demikian juga sholat di belakang orang yang diperintahkan oleh mereka itu adalah akidah kita itu menjadi menyelisih orang-orang khawarij pemikiran orang-orang khawarij ya kalau sekarang mungkin orang-orang ISIS atau semisal itu Daesh ya Demikian juga orang punya pemikiran-pemikiran yang menyeleweng. Itu termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga dimasukkan oleh Imam Matawi di dalam akidah Tahawi. Untuk seseorang sholat di belakang pemimpin, baik yang dia, dia itu soleh, orang yang baik ataupun orang yang ahli maksiat. Demikian juga menyolatkan mereka ketika mereka meninggal. Disebutkan bahwa lafaz yang jelas menunjukkan ya bahwa salafus soleh Abdul bin Umar bahkan para sahabat Ya, sholat yang mulia ini. Sholat di belakang Hajar bin Yusuf yang jelas dolim sekali. Bunuh orang-orang soleh waktu itu. Sebutkan oleh Ibn Abi Syaibah. Bahwa Umar bin Hani mengatakan, aku menyaksikan Abdul bin Umar Umar. wal hajat muhasir. Ibn Zubair dan Hajat bin Yusuf waktu itu tunjuk sebagai panglima perang ya pokoknya, di situ mana yang dia itu menyelisih di dibantai dan orang-orang Kufah yang terkenal pembangkang waktu itu, ya ketika ditunjuk pemimpin-pemimpin itu mereka membangkang orang Kufah itu, orang-orang yang di Baghdad. Setiap ada khalifah ataupun yang ditunjuk. Maka waktu itu Hajat bin Yusuf ketika masuk negeri tersebut, ketika dia berkhutbah orang sudah siap. Bukan di dalam ya buku-buku sirah atau ya sejarah sudah siap-siap mau melempar ini. Siapa yang khutbah mau dilempar dengan batu. Maka waktu dia berkhutbah sambil membawa apa? Pedang. Kemudian dia pertama mengatakan aku ketika orang sudah siap melempar dia, aku sudah melihat kepala-kepala yang siap untuk dipanen, dipenggal. Kemudian orang ini tadi orang-orang masyarakat waktu itu yang terkenal orang-orang pembangkang orang Kufah itu dan banyak kebitahan muncul di Kufah, maka tidak jadi mereka. Karena sudah diancam, siapa yang dia itu berbuat sedikit, siap untuk aku penggal kepalanya. Ya demikian. Maka disebutkan oleh Umar bin Hani ini, aku menyaksikan Ibnu Umar, ya, dan hajat waktu sedang mengepung Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, sahabat. Ya, para ulama pun membicarakan kejadian ini. Karena waktu itu boleh berpendapat Abdullah bin Zubair bahwa waktu itu tidak ada pemimpin. Atau dia beranggap waktu itu pemimpinnya zalim. Sehingga dia mengumumkan diri sebagai khalifah. Paham? Dia menjadi mengumumkan diri sebagai khalifah di daerah Mekah dan Madinah. Dan waktu itu banyak orang yang mengaku dia sebagai khalifah waktu itu. Akhirnya ditunjuk oleh Abdul, Abdul Malik bin Marwan, ya Hajat bin Yusuf untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya, untuk diselesaikan pemberontakan itu. Akhirnya dikepung. Ya, dikepung Abdul bin Zubair ini. Dia dan pasukan dan pasukannya. Di mana itu? Di Ka'bah. Maka dihancurkan waktu itu. Ya dilempar Ka'bah dengan manjanik, ketapel yang besar yang diisi dengan batu, demikian juga api sampai Ka'bah itu rata dengan tanah. Ya Ka'bah padahal sudah diperbaiki oleh Abdul bin Zubair ketika jadi khalifah waktu itu dibuat menjadi dua pintu sebagaimana angan-angan atau cita-cita Nabi SAW alaihi Jadi Nabi waktu itu ingin untuk membuat Ka'bah menjadi dua pintu. Tapi ketika melihat orang-orang Quraisy Ya, baru masuk Islam, Nabi mengurungkan niatnya untuk membuat Ka'bah menjadi dua pintu. Sehingga sampai sekarang kita perhatikan Ka'bah satu pintu saja, mulut azam Kemudian diratakan Ka'bah yang sudah dibuat menjadi dua pintu itu oleh pasukannya Hajat bin Yusuf rata dengan tanah. Ya. Kemudian dikepung ini Abdul bin Zubair. Bahkan disebutkan bahwa Hajat waktu itu mengepung Abdul bin Zubair akhirnya dia terbunuh dan digantung. Bahkan mansil Ibni Umar bin Umar adalah rumahnya Abdul bin Umar itu antara keduanya. Ini antara ya Abdul bin Zubair demikian juga antara Hajat bin Yusuf. Bahkan Arubama hadra sholat ma'ahula. Kadang-kadang Abdul bin Umar itu sholat bersama dengan yang ini. Mereka ini. Warubama rubama hadra shalah Kadang-kadang beliau sholat ya di belakang yang ini. Kadang-kadang di belakang Abdul bin Zubair, kadang-kadang di belakang Hajat bin Yusuf. Dan ini sanatnya adalah sohih. Dari sinilah menunjukkan bahwa seseorang ya untuk sholat di belakang pemimpin walaupun dia dolim. Ya demikian. Mana dalilnya? Dalilnya salafus soleh. Mana sebutkan ini dalilnya kan? Adapun tadi dalam Sahih Bukhari ya walaupun ada isyarat bahwa Abdul bin Umar sholat di belakang Hajat bin Yusuf tapi tidak di situ lafaz yang jelas kan demikian. Tapi dalam Musnad bin Abi Syaibah jelas bahwa Abdul bin Umar beliau sholat. Dari asal-asal seperti ini Demikian juga kalau permasalahan kita yang lain dari Al-Qur'an, demikian juga hadis, demikian juga dari perbuatan. Kalau sekarang ini dari perbuatan para sahabat dibangunlah di sini apa? Dibangunlah di situ akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah kita adalah apa? Keyakinan kita kita adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyelisih ya kelompok-kelompok yang sesat yang membahayakan Itu apa sholat di belakang pemimpin baik yang itu baik ataupun yang tidak baik ya demikian mana dalilnya ini dalilnya Inilah namanya asar. Asar itu bekas-bekas perbuatan para sahabat. Yang kita mengatakan diri kita memiliki salah musoleh mengikuti para ulama salaf terdahulu yang dia itu soleh, inilah. Inilah perbuatan mereka. Yang dengannya kita hidup, demikian juga dengannya kita mati. Ya, oleh karena itu penting seorang belajar hadis, dalam ya, belajar demikian juga apa yang disebutkan oleh para ulama dari perbuatan-perbuatan mereka yang dari situ dibangun padanya akidah kita. Dan itu suatu yang penting sekali. Ya, disebutkan seperti kalau kita membaca terjemah ya Hasan bin Soleh bin Hay. Ya, kalau kita lihat dia itu adalah mutkin. Soleh, sangat soleh sekali. Tapi dia punya pemikiran khawarij. Ya, sampai Sufyan ya Sufyan al-Tsauri wa ta'ala ulama yang lebih lebih mulia lagi mengatakan a'udzubillah min khusyu'i hadan nifaq hada munafik. Aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya orang munafik ini. Ya, padahal orang yang soleh. Kalau kita lihat di terjemah dia itu, ya sering kita sebutkan, dia dulu mempunyai ibu, mempunyai saudara laki-laki. Jadi ketiga orang ini membagi malam itu menjadi tiga. Sepertiga dia untuk sholat malam, sepertiga lagi untuk ibunya sholat malam, kemudian nanti ibunya tidur, kemudian ganti saudara laki-lakinya, kemudian meninggal ibunya. Maka dibagilah malam itu menjadi dua. Dia separuh, Kemudian saudara kelingnya separuh. Kemudian saudaranya meninggal. Satu malam itu dia yang melakukan sholat. Ya, demikian kusuknya seperti itu. Ya, ini ibadah seperti itu. Disebutkan waktu itu karena dia punya pemikiran khawarij tidak mau sholat di belakang para pemimpin yang seperti ini keadaannya. Dolim. Di zaman sekarang ini siapa kita dapati yang benar-benar seorang pemimpin itu kemudian soleh? Tidak. Kadang orang yang soleh tapi sistemnya kadang tidak baik kan demikian. Maka waktu itu dia selesai sholat Jumat dia sholat sendiri. Ya dia nggak sholat bersama dengan kaum muslimin. Dan selesai sholat dia dia sholat sendiri. Sehingga tadi disebutkan sampai di antara para ulama mengatakan aku belum aku belum kepada Allah. Auzubillah min khusyu'i hadzal munafik. Aku belum kepada Allah dari khusyuknya orang munafik ini. Karena bahaya. Ya orang yang orang yang baik di hadapan manusia itu kadang lebih apa? menipu, menipu pandangan. Padahal akidah kita adalah apa? Adalah seperti tadi. Oleh karena itu kita perhatikan orang-orang sekarang ini anak-anak muda ya, yang dia itu tertipu dan pemikiran khawarij, ya kan? Dengan semangat jihad, semangat jihad apa? Melakukan bom bunuh diri, ya. Membaca ayat-ayat, ada hadis-hadis keutamaan jihad, membunuh ya dari aparat dan sebagainya, ya, karena mengatakan dolim, fajir, bahkan mungkin kafir sehingga demikian. Padahal lagi dalam sunnah jamaah tadi kita sebutkan, itulah yang disebutkan ya oleh ulama-ulama kita dari para sahabat demikian juga yang lainnya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bila sholat kadang di belakang Abdullah bin Zubair, kadang sholat di belakang Hajat bin Yusuf. <clears throat> Kemudian munculnya, yakni munculnya pemimpin yang kemudian dia itu menguasai suatu masyarakat, ya. Dan pemimpin, pemimpin itu adalah dolim. Kalau kita perhatikan itu muncul karena perbuatan dari kita sendiri, dari masyarakat itu sendiri, ya. Jadi kalau kemudian masyarakatnya baik, maka insya Allah pemimpinnya pun baik. Tapi kalau kemudian masyarakatnya banyak di situ orang yang dimaksiat, maka demikian pemimpinnya ya kebanyakan ya demikian dalam keadaan mungkin dimaksiat juga. Ya sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am, "Wa kadzalika nuwalli Ya sebelum di surat Al-An'am di sini kita baca apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di tafsirnya. Ayat yang ke ya semua di sini halaman 75. Ayat yang ke 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Ya. Dan demikianlah itu nuwali kami walikan ya kami jadikan wali, pemimpin, ba'dad dolimin, sebagian orang yang dolim, ba'dan terhadap orang dolim yang lain, bimakani sibun terhadap apa yang mereka lakukan. Dohir ayat ini jelas, yaitu apa? Bahwa orang yang dolim, pemimpinnya orang yang dolim juga. wali ba'dad dolimina ba'dan. Kami wakilkan, ya kami yakni perintahkan sebagian dolim terhadap orang dolim yang lain. Dengan apa yang mereka lakukan? Wariskan oleh sini oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala ya al makna wa kama fa'alna biha ula mimma wasaftuhu lakum min istimta'i ba'dhum bi ba'd aj'al ad dhalimin awliya ba'd ya maknanya adalah kami jadikan ini sebagaimana telah lewat perbuatan-perbuatan kalian maka kami jadikan sebagian orang yang dolim kekasih sebagian yang lain ini kalau masyarakatnya dolim ya pemimpinnya ya dolim ya demikian di sini ada beberapa tafsir. Ya, ini bisa ditulis yang dari surat Al-An'am ayat yang ke-129. Soal Al-Qurtubi dari ayat wa kadzalikan wali ba'dad zalimina ba'dhon bima kanu yaqulun. Maknanya adalah yang pertama tadi, kami jadikan sebagian orang yang dolim kekasih sebagian yang lain. Ya, ini maka dalika Nuwali ba'da dhalimina ba'dan yakni aj'al ba'da dhalimina awliya. Ba'd. Kami jadikan sebagian orang dolim itu kekasihnya orang dolim yang lain. Summa yatabarak ba'du min ba'd godan. Ini tafsir yang pertama. Kemudian mereka berlepas diri satu dengan yang lain nanti pada hari kiamat. Ya demikian. <clears throat> Ini yang pertama. Ini kami, kami jadikan orang dolim itu kekasih orang dolim yang lain. Teman orang dolim yang lain. Pemimpin orang dolim yang lain. Ya. Kemudian tafsir yang kedua sebutkan di dari ucapan Ibnu Zaid Nusal itu ba'dad dolamah ala ba'd fayuhrikuhu wa yadullu. Kami kuasakan sebagian orang dolim terhadap orang dolim yang lain maka menghancurkannya dan merendahkannya. Yani orang dolim dikuasai oleh orang dolim. Tafsir, tafsir yang kedua sehingga mereka hancur dan mereka menjadi hina, menjadi rendah. Lalu bagaimana kalau ingin punya pemimpin yang baik ya berbuat baiklah. Ya masyarakat menjadi baik, kemudian nanti akan terpilih orang-orang yang baik juga. <clears throat> Ini yang kedua. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa tahdid lidzalim ilam yamtani min dzulmihi salatullah alaihi dzaliman akhar. Ini ada peringatan untuk orang yang zalim. Kalau dia tidak berhenti dari zalimnya, maka Allah akan kuasakan pada dia itu orang golem yang lain. Ini jangan menyangka orang yang membuat kerusakan menyakiti orang itu kemudian lepas tidak. Dia akan dikuasai oleh orang yang mendolimi dia juga. Ya, apa dalilnya ini tadi? Wa kadzalikan wali ba'dad zalimina ba'dan. Bimakan sibun terhadap apa yang mereka lakukan. Ini orang yang dolim yang berbuat jahat, nanti dia akan dikuasai juga. Akhirnya jadilah sistem kan itu. Mungkin dalam suatu proyek itu karena sudah sistemnya yang ini harus nanti dapat bagian, maka yang bawah pun dia menyisihkan itu yang di atas. Kemudian di bawah juga akhirnya barang-barang yang dijadikan untuk membangun itu dikurangi. Karena apa? Karena diberikan kepada yang di atasnya. Terus sampai ke atas. Kan demikian. Jadi orang yang dia itu dolim, <coughs> maka Allah akan kuasakan pada dia itu orang dolim yang lain. Wa kalau bil ayat jami'u man dalam nafsahu. Masuk di situ orang yang mendolimi dirinya. Ayat dalam ar-ra'iyah atau mendolimi masyarakatnya. Orang yang mendolimi masyarakatnya. Awai tajir ya nas atau orang yang tajir. Apa tajir? Pedagang. Pedagang atau orang ahli niaga, orang ahli bisnis yang mendolimi manusia fitijar tijarati dijual beli dia ausarik atau mencuri dan yang selainnya itu akan dibuat itu juga yang yang dia itu dolim dia akan dolimi juga <clears throat> ya demikian kemudian berkata juga Fudail bin Iyad rahimahullah taala idza doliman yang takim Man dzalama faqif wandur fihi mutaajiban. Ini kamu, kamu kamu kalau lihat orang yang mendolimi, menyakiti orang lain, maka kamu perhatikan. Kamu akan lihat sesuatu yang aneh. Gitu. Jadi kalau lihat aja kalau orang ada berbuat kema kemaksiatan kepada orang lain, mendolimi orang lain, lihat aja. Orang itu nanti bagaimana? Kalau enggak mungkin nanti ketika mau mati, ya mungkin dalam badan apa? Sulit dia keluar atau dalam sakaratul maut yang berat. Itu kalau Allah mau matikan itu. Apalagi nanti nanti yang dia akan dapatkan nanti di alam kubur dan sebagainya. Ya demikian ucapan Fitan bin Iyad. kalau kamu lihat orang yang dolim menyakiti orang lain, tunggu, perhatikan. Kamu akan lihat sesuatu yang aneh nanti. Entah keluarganya menjadi porak-poranda kan demikian, menjadi hancur keluarganya, tidak berkah. Ya demikian juga saling menyakiti satu yang satu, satu membunuh, saling berebutan harta waris, saling membunuh di hadapan dia sebelum dia mati. Ya demikian. Jadi orang yang dolim, kalau dia menyangkati orang lain, perhatikan. Kamu akan lihat nanti suatu yang akan aneh, yang akan dialami orang yang berbuat dolim itu. Ini tadi tafsir sudah dua. Wakil Ibn Abbas, Ibn Abbas kemudian mengatakan beliau, Suwal Imam Al-Qutubi di sini, tafsir wa kadzalika wali ba'dad dolimina ba'dan. Ida radiya Allah an qaumin ya wala amrahum khiyarahum kalau Allah ridho kepada suatu kaum, maka Allah akan kuasakan kepada urusan mereka itu orang yang paling baik di antara mereka. Jadi kalau Allah merintui suatu kaum, bagaimana itu? Ya orang kaumnya itu orang yang baik, adil, orang kaumnya masyarakat masyarakat yang baik, menjaga sholat, ya menjauhi kemaksiatan, walaupun namanya masyarakat yang jelek, tapi secara umum baik, maka Allah akan menguasakan mereka itu pemimpin yang baik. Wala amrahum khiyarahum. Allah perintahkan perkara mereka itu orang-orang baik mereka. Wa idza Allah ala qaumin qala Allah murka kepada suatu kaum wala amrahum syararuhum. Allah kuasakan perkara mereka itu orang yang paling jelek di antara mereka. Yang paling jelek. Bukan sekedar jelek, yang paling jelek. Ya, yang menguasai ya, tata cara untuk mendolimi orang, yang mengetahui cabang-cabangnya bagaimana mengkhianati orang, menipu orang, eh, itulah yang jadi pemimpinnya. Ini tafsir ayat ini. Jadi kalau Allah kehendaki Ya kalau Allah ridho kepada suatu kaum, Allah akan jadikan pemimpin mereka itu orang yang baik. Kalau Allah ridho kepada mereka. Kalau Allah sudah murka kepada mereka, dengan sebab mereka, dengan sebab perbuatan mereka, Allah kuasakan urusan mereka itu orang-orang jelek mereka. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan hampir mirip yang tadi disebutkan juga Anallah idza arada biqaumin syarran wal amrahum syararahum. Ya. Sebagaimana dalam ayat wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah kalian tertimpa suatu musibah kecuali dengan apa yang sebab dengan sebab apa yang kalian lakukan. Ya, dengan apa yang kalian lakukan dengan tangan-tangan kalian. Ya, tidaklah seorang mendapat musibah kecuali itu karena perbuatan mereka sendiri. Ya ini. Jadi Tafsir wa kan wali ba'dad ba'dadh dhalimin ba'dad Oleh karena itu kalau ingin mempunyai pemimpin yang baik, ya diperbaiki masyarakatnya. Insya Allah Allah akan kuasakan mereka itu pemimpin yang baik. Kemudian juga disebutkan lagi <clears throat> Kata Al-Imam Ibn Abil Is, eh, lama rahimakumullah wa Iyan. Ketahuilah semoga Allah merahmati kamu dan kepada kita. Anu ya li rajul ayyusali khalfa man lam ya'lam minhu bid'ah wala fuskon. Demikian juga boleh seorang sholat di belakang orang yang tidak diketahui dia itu pelaku bid'ah atau atau fasik. Orang ini ahli maksiat atau enggak? Ya, boleh kita sholat. Bittifaqil aimah, sepakat para ulama. Madhab yang empat semuanya sepakat. Walaysa min syaratul i'timam ayya'lam ma'mum imam imamahu. Tidak disebutkan syarat menjadi makmum itu untuk makmum mengetahui keyakinan imamnya. Enggak. Ini apa sih imamnya? Pemikirannya apakah sufi atau apa? Enggak, enggak perlu. Ya, demikian. Ini sepakat para ulama wala ayam tahinahu. Ya bisa ditulis ya bahwa tidak menjadi syarat makmum itu mengetahui keyakinan pemimpinnya. Paham? Tidak disyaratkan orang menjadi makmum mengetahui keyakinan imamnya. Tidak. Dan tidak tidak juga wala ayam tahinahu, tidak juga mengetesnya. Ditanya, bagaimana pendapatmu tentang ini dan itu? Tidak. Tidak disyariatkan. Dan ini adalah sepakat para ulama. Paham? Itu akidah kita. Tidak perlu masjid ada dia tak apa? Adzan, ikomat, sholat. Sholat bersama dengan mereka. Ya, ini menyelisih seperti pendapat apa? Orang-orang di kan itu. Orang di itu tidak mungkin dia sholat di belakang apa? Di belakang kita, di belakang orang-orang kaum muslimin secara umum, pondok-pondok itu tidak akan mereka. Tapi kita sholat di belakang mereka. Dan tidak disyaratkan kita mengetahui keyakinan imamnya itu. Dan tidak perlu untuk kita mengetes dia. Ayam tahinau, tidak. Bayakul mata tak takit. Apa pendapatmu bulan? Pak Imam, pendapatmu ini bagaimana tentang Maulid Nabi atau umpamanya? Tidak perlu. Bal yusolli khalfal mastur hal, bahkan sholat di belakang orang yang mastur hal tidak diketahui keadaannya. Sholat, ya. Walau sholat khalfal muqtadi wa yatu ila bidatihi aw fasik dhahirul fusuq. Walaupun <clears throat> sholat di belakang orang yang tadi melakukan bid'ahan, mengajak kepada bid'ahnya atau fasik menampakkan kemaksiatannya bahwa imam muradib dan dia itu imam muradib ditunjuk oleh pemimpin, oleh presiden umpamanya atau oleh gubernur umpamanya ditunjuk. Imami kamu di masjid umpamanya, masjid agung atau masjid apa. Ya. yang yang kuilu ilah kalau kalau Tidak mungkin kita sholat kecuali sholat di belakang itu. Ya umpamanya semua harus sholat di masjid jami umpamanya, harus masjid agung semuanya umpamanya. Ya, padahal pemimpinnya tadi tadi atau pemimpinnya adalah orang yang menampakkan kemaksiatan jelas seperti imam Jumat atau sholat dua hari raya <clears throat> atau imam di sholat haji Arafah kemarin ya baru haji baru kemarin yang menjadi imam sholat di hari Arafah siapa yaitu Muhammad Isa ulama mustahil Muhammad bin Isa ini Muhammad Isa ini dia ulama mereka lajnah daimah di Saudi Arabia ulama-ulama kita yang di mengatakan kalau aku sholat kalau aku di situ aku akan sholat di belakang dia. Paham? Karena dia kita tahu, kita lihat kan sekarang kan bisa diketahui. Dia termasuk kalau kita ya mungkin ulama ulama ya istilahnya itu dekat dengan agama-agama itu. Ini di Saudi Arabia ini. Ditunjuk oleh Raja Salman ini. Itu. Berat kan? Ini bukan bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang teori-teori terjadi. Muhammad Isa ini dia dekat dengan apa? Dengan pemimpinnya Yahudi ya yang ada di Israel sekarang ini. Dekat juga dengan pemimpin pemimpinnya orang Hindu yang di India yang menyerang kaum Muslim, Paham? Sehingga ulama kita mengatakan kalau aku kalau aku haji, aku nggak akan sholat ketika wukuf di Arafah di belakang dia. Dialah yang khutbah di tanggal 9 Dzulhijjah kemarin di Arafah. Kalian mungkin nggak tahu. Ya, dan itu masyhur kabar itu. Sampai sebagian mendesak untuk kemudian diganti dan sebagainya. Tidak bisa. Itu ditunjuk oleh khodimul Haramain. Nah, ini ujian. Ya demikian. Itu tadi. Dia berpendapat anak, anak baca di ucapan dia itu bahwa mereka itu saudara kita. Apa dalilnya? Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan ya. <clears throat> Eh, wa ila adin akhahum huda. Ya, itu dalil dalilnya. Dan kepada kaum Ad ya, saudara mereka Hud Nabi Hud. Itu kan saudaranya. Ya ini padahal maksudnya saudara tini ya saudara satu tanah, saudara apa? Sama-sama anaknya Nabi Adam alaihissalam. Itu maksudnya kan gitu. Tapi dia beranggapan ini saudara kita juga. Padahal kita sudah mengetahui permasalahan al walak wal barok kan demikian. Jadi ini yang kita bicarakan ini ini nah, bingung kita kan. Masalah-masalah seperti ini masalah-masalah yang pelik kan demikian. Jadi sampai tadi disebutkan akidah kita adalah sholat di belakang mereka. Ya, yang mereka itu adalah imam walaupun dia dalam badan imam yang yang fajir. Kalaupun kemudian ya mereka ditunjuk dan mereka itu adalah imam ratib, maka kita sholat di belakang mereka. Seperti tadi imam fi sholatil hajj bi Arafah wa nawudalik dan yang semisal itu. Fainal makmum yusolli fal Makmum sholat di belakang mereka. Inda amati salaf wal khalaf. Ini di sisi para ulama salaf dan yang berikutnya. Ya, demikian. <clears throat> Kemudian juga disebutkan ya permasalahan salat di belakang wa kaulu alaman mata minhum. Demikian juga salat di belakang orang yang meninggal di antara mereka. Kita menyolatkan kaum muslimin secara umum ya, tetangga kita memang dia meninggal dia seorang muslim maka kita sholat belakang mereka ai wa nara alaman mata minal abrar wal fujjar yakni seorang menyolatkan orang yang dia itu baik ataupun yang fujar orang yang bermaksiat ya demikian walaupun dikecualikan wa in ustaz yustasna min hadzal umum al bughah dikecualikan di situ orang yang berontak kita tidak sholat di belakang mereka waktu tahu tarik demikian juga orang yang yang dia itu apa perampok kita tidak menyolatkan demikian juga kalau nafsah yang bunuh dirinya disebutkan para ulama harus ada yang menyolatkan paham bahwa dia membunuh dirinya bunuh diri harus ada yang menyolatkan tetapi bahwa dia seorang dai atau orang yang punya kehormatan tidak menyolatkan untuk apa untuk meringatkan manusia walaupun harus ada yang menyolatkan Ya ini yang disebutkan para ulama demikian. Ya, umpamanya ada orang bunuh diri. Kemudian kita umpamanya orang yang dianggap umpamanya. Ya, maka kita tidak menyolatkan. <clears throat> Tetapi kita merintahkan orang lain menyolatkan. Karena wajib itu hukumnya adalah fardu kifayah. Harus ada yang menyolatkan. Ya demikian. Masih ada sebenarnya permasalahan yang lain. Kita baca ya Sirah Nabawiyah.